Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, halaman 34. Marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca marfu'. Isim-isim yang dibaca marfu' ada tujuh, yaitu. Yang pertama, fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, khabar mubtada. Yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh tabi lil marfu yaitu isim-isim yang mengikuti isim marfu. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama al-fa'il. Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan atas orang yang melakukan sebuah perbuatan. Contohnya, qalan Nabiyu. Nabi bersabda atau nabi berkata. an nabiyu sebagai fa'il karena an nabiyu adalah isim yang terletak setelah fi'il ma'lum yaitu qala. Fi'il ma'lum yaitu kata kerja aktif. an nabiyu menunjukkan orang yang melakukan sebuah perbuatan, yaitu perbuatan berbicara. Kemudian, qalat Aisyatu. Syahidnya Aisyah sebagai fa'il. Fazal mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Syahidnya adalah mujtahidu sebagai fa'il. Hadaral mudarrisu. Pak guru telah hadir. Syahidnya adalah al-mudarrisu sebagai fa'il. Hadaratil mudarrisatu. Syahidnya adalah al-mudarrisatu sebagai fa'il. Rosabal kaslanu. Orang yang pemalas gagal atau tidak berhasil. Syahidnya adalah kaslanu sebagai fa'il. Ini contoh-contoh file. Kemudian file terbagi menjadi dua, yaitu berupa isim zohir dan isim zomir. Yang berupa isim zohir, contohnya sa'alal ustadu. Guru bertanya. Syahidnya adalah al-ustadu. Al-ustadu fa'il berupa isim zohir. Solal waladu anak itu sholat. Syekhnya al-waladu adalah fa'il berupa isim zohir. Bakat Maryamu. Maryam menangis. Syahidnya Maryam sebagai fa'il berupa isim zohir atau isim yang nampak. Kemudian, fa'il yang berupa isim zomir. Contohnya, katabat. Pada kata katabat, terdapat fa'il yang tersembunyi yaitu berupa domir yang tersembunyi takdirannya adalah hiya. Takdirannya adalah hiya. Jalasat adalah eh, fa'ilnya berupa domir hiya. Kharajna fa'ilnya berupa domir yaitu nahnu ashrabu ana tashrobu anta yashrabuna hum uktub anta iqra anta i'lamu antum. Ini contoh-contoh fa'il yang berupa isim dhamir. Kemudian yang berikutnya ketentuan-ketentuan fa'il diperhatikan dengan seksama. Eh, sambil memperhatikan contoh-contoh yang ada di bawah dan halaman setelahnya. Yang pertama, fa'il harus selalu marfo. Fa'il harus selalu marfo. Contohnya, hadarul waladu. Al-waladu fa'il marfo. Tanda nya dengan dhammah. Karena al-waladu berupa isim mufrad. Hadarul waladani. Al-waladani fa'il marfo. Tanda nya dengan alif. Karena al-waladu berupa isim musanna. Yadhabul auladu. Al-auladu fa'il. Marfu' tanda rofaknya dengan zommah dikarenakan berupa jamak taksir. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum, Fi'il maklum atau kata kerja aktif. Contohnya, hadarul waladu. Hadarul waladu. Hadara adalah fi'il ma'lum. Hadara adalah fi'il ma'lum. Kemudian contoh yang lain, yadhabul awladu, al awladu fa'il karena didahului oleh yadhabu berupa fi'il ma'lum. Kemudian ketentuan yang berikutnya, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Contohnya, sa'alan nabiya rojulun, Sa'ala fi'il, rojulun fa'il. Maka antara sa'ala dan rojulun terdapat kata yang menyekat antara sa'ala dan rojulun yaitu antara fi'il dan fa'ilnya. Kemudian contoh yang lain. Sa'alani dhata yaumin rojulun, Sa'ala. Fi'il, rojulun fa'il. Antara sa'ala dan rojulun terdapat kata yang menyekat antara fi'il dan fa'il. Kemudian, ketentuan yang berikutnya adalah bila fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Contohnya, hadarul waladu. Anak kecil itu atau anak itu telah hadir. Kita gunakan kata pertanyaan siapa. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah anak itu, yaitu al-walad. Ini cara mencarinya. Kemudian, yang berikutnya, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, yaitu apabila fi'il madhi maka dengan tak yang disukun seperti sholahat, rokodat. Contohnya hadaratil pintu. Al pintu fa'il berupa isim isim muannas, maka fa'ilnya enam, maka fa'ilnya harus diberi tanda muannas yaitu pada hadara diberi tanda tak pada akhirnya. Hadaratil pintu. Kemudian bila fi'il mudhari dengan tak di awal fi'ilnya. Seperti tarkutu tasluhu. Contohnya, tadhabul banatu. Al-banatu fa'il berupa isim mu'annas. Berupa isim mu'annas. Maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, yaitu tak pada awalnya, karena berupa fi'il mudhari. Fi'il mudhari tandanya dengan tak pada awalnya, yaitu sebagai tanda mu'annaf. Tadhabul banatu. Kemudian, yang berikutnya, bila fa'alnya mu'annas, anam, bila fa'alnya musanna atau jama' maka fa'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Ana ulangi, bila fa'ilnya musanna, yaitu yang menunjukkan dua, atau jama' yang menunjukkan lebih dari dua, maka failnya harus tetap dalam keadaan mufrad, yaitu tunggal. Contohnya, hadarul waladani. Al-waladani fa'il. Al-waladani fa'il berupa isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua. Maka failnya harus tetap dalam keadaan mufrad, yaitu hadoro. Hadarul waladani. Kemudian contoh yang jamak yadhabul auladu. Al auladu jamak ya, fa'il berupa jamak maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad yaitu yadhabul auladu. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.